Qala illal ladzina tabu wa aslahu ayat yang ke-160 illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim Kecuali orang-orang yang bertaubat wa aslahu dan memperbaiki dirinya wa bayyanu dan menjelaskan kesalahannya ya, bertobat memperbaiki dirinya dan menjelaskan kesalahannya Ayat ini menggambarkan tentang bagaimana langkah-langkah taubat yang sempurna. Ya, ada e, taubat mengakui kesalahan, kemudian membuat perbaikan, membuat perbaikan atas segala hal yang telah dirusaknya, lalu bayan menyampaikan apa? penjelasan. Nah, tobat, islah, kemudian bayan. Ya. Karena orang yang bertaubat itu bukan berarti tidak ada konsekuensi lagi setelahnya. Tetap ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Di antaranya setelah dia bertaubat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dituntut untuk melakukan apa? Islah, memperbaiki segala hal yang telah dirusaknya. Ya, memperbaiki segala hal yang telah dirusaknya, kemudian melakukan apa? Bayan, penjelasan. Nah, penjelasan tentang kesalahan-kesalahannya, tentang kesesatan-kesesatannya, menarik kembali apa yang sudah disampaikannya. Nah, alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali mereka-mereka yang bertaubat, melakukan perbaikan, kemudian menyampaikan penjelasan, faulaika maka mereka itulah atubu alaihim orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim dan aku adalah zat yang maha penerima taubat, ar-rahim dan maha penyayang. Nah. Tafsiran dari ayat ini, Qala illa alladhina roja'u. Kecuali orang-orang yang roja'u, orang-orang yang kembali. Ini menunjukkan bahwa taubat secara bahasa maknanya adalah rujuk, roja'a. Taba roja'a. Orang yang bertaubat itu artinya orang yang kembali. Kembali dari kesalahannya. Ya. Ilalladzina roja'u. Kecuali orang-orang yang kembali. Mustaghfirinallah min khatayahum. Memohon ampunan kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya. Wa aslahu ma'afsaduhu. Lalu membuat perbaikan atas segala hal yang telah dirusaknya. Ini yang dimaksud dengan islah. Illalladzina tabu wa aslahu. Ya membuat perbaikan. Maksudnya membuat perbaikan atas segala hal yang telah dirusaknya. Wabayanu katamuhu. dan menjelaskan apa yang pernah disembunyikannya dari apa kebenaran. Ya, ada taubat, islah, kemudian bayan melakukan penjelasan. Maksudnya menjelaskan segala hal yang disembunyikannya sebelumnya dari kebenaran kebenaran. Nah. Faulaika akbalu taubatahum. Maka mereka adalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa ujazihim bil maghfirati. Dan aku balas dengan ampunan. Wa ana tawwabu ala man taba min ibadihi. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah adalah ta'wab Zat yang maha menerima taubat. Ya. Man taba min ibadihi. Siapa saja yang melakukannya dari kalangan hamba-hambanya. Ar-Rahim bihim Maha penyayang terhadap mereka. Idz wafaqtuhum taubati wa qabaltuha wa qabiltuha minhum. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim di ayat ini wa ana tawwabu Ar-Rahim disebut tawab karena Allah menerima taubat setiap hamba hambanya. Disebut Rahim karena idz wafaqtuhum Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk dapat apa? Bertaubat. Ya. Kemudian Allah terima taubat mereka. Nah. Sebab seseorang bisa dengan mudah bertaubat, mengakui kesalahannya, ini sesungguhnya tidak lepas dari taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan dosa tapi tidak pernah atau sulit baginya untuk bisa apa? bertaubat. Itu karena tidak ada taufik, karena Allah tidak memberinya taufik. Adapun kalau ada orang yang melakukan kesalahan kemudian dia segera bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya taubat. Eh, memberinya apa? Taufik. Dan itu sebagai salah satu bentuk bahwa Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. None.